Khotanil Iman dimanapun Anda berada yang menyimak acara kita di seluruh penjuru tanah air pada pagi ini kita akan simak dan ikuti bersama kajian ilmiah untuk di kesempatan Ahad pagi ini secara uh, rutin kami hadirkan ke ruang dengar Anda kajian bersama Alustad Dr. Ali Musri MA Hafirullah Ta'ala dari pembahasan uh, tafsir Al-Qur'anul Karim. Dan di pagi ini secara khusus kami telah uh, persiapkan materi yang beliau sampaikan dari pembahasan tema kedahsyatan ayat kursi. Kita akan simak penjelasan dari uh, tafsir serta faidah-faidah yang begitu agung dari ayat kursi sebuah ayat yang uh, mulia dengan mengambil pembahasan dari risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr.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 melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita di antara nikmat dan karunia yang sangat agung adalah nikmat iman Berikutnya adalah nikmat ilmu dan nikmat sunnah. Betapa banyaknya saudara-saudara kita yang telah memeluk Islam tetapi mereka masih jauh mengenal ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Ketika Allah memberikan kemauan dan membuka hati kita untuk belajar tentang Islam ini, ini merupakan suatu nikmat yang agung yang mana disabdakan oleh Rasulullah SAW may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah kehendaki untuk kebaikan adalah apabila Allah memberikan kepahaman, pengertian tentang agama kepadanya. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah bukanlah orang yang punya banyak harta atau orang yang tinggi pangkatnya atau orang yang banyak gelarnya bukan tetapi orang yang baik kata Allah, kata Rasulullah SAW, apabila Allah memberikan kepada orang tadi al-fiqhu fitin, yaitu paham tentang agama. Kenapa? Karena dengan agamalah manusia ini akan bisa hidup tentram, damai, sejahtera, aman, sentosa. Kalau seandainya manusia ini tentram dengan harta, tentulah Allah akan mengutus para rasul dan anbiya dengan membawa harta, emas dan perak. Tetapi Allah mengutus anbiya dan para rasul adalah untuk membahagiakan manusia dengan membawa ajaran agama. Karena ajaran agamalah yang akan membimbing seseorang tadi dalam segala kondisi. Apa dia sebagai orang kaya, sebagai orang miskin, orang berpangkat, orang rendahan, rakyat biasa, penguasa, ulama, dimanapun posisinya, dia akan berbuat, akan bertindak sesuai dengan arahan dan tuntunan agamanya. Dengan adanya hal ini, terjadilah saling ini um, memberi atau memberikan suatu masukan sehingga tidak terjadi saling benturan antara rakyat dengan penguasa, ulama dengan penguasa, antara rakyat sama rakyat apabila mereka berpedoman kepada agama mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berusaha berkorban bersama para sahabat beliau demi sampainya ajaran Islam ini kepada kita sehingga berkat perjuangan para sahabat ya bersama Rasulullah SAW kita mengenal Islam pada hari ini oleh sebab itu sepantasnya kita ya senantiasa mendoakan Waladina jauh min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li akhwainina bil iman wali ekwanina ladina sabakuna bil iman walata jangan fi qulubina ghillal ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita mendoakan para ulama-ulama yang telah berjasa menyampaikan dan berjuang menegakkan Islam ini. Sangat celakalah orang-orang yang menghina bahkan mencelah para sahabat. Karena perjuangan para sahabatlah kita dapat merasakan Islam pada hari ini. Pembahasan kita kali ini adalah tentang ayat kursi. Ayat yang sangat agung di dalam Al-Qur'an. Ayat kursi ini telah dikupas oleh Syekhuna di antara diterangkan oleh syekh kita yaitu Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar beliau ini profesor doktor ini di guru besar akidah di Universitas Madinah di samping itu bola juga mengajar di Masjid Nabawi pada musim Ramadan, haji dan pada musim liburan. Beliau ini adalah anak seorang muhaddis kota Madinah yaitu Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad dan kita belajar dengan beliau dan beliau menulis kitab ini. Kemudian beliau meminta diterjemahkan dan kitab-kitab beliau pada umumnya tidak boleh diterjemahkan kecuali oleh orang-orang yang beliau percaya. Jadi kitab beliau ini tidak boleh diterjemahkan oleh sembarang orang dan demikian pula kitab orang tua beliau. Seperti kitab yang kita terjemahkan Rifkan al-Sunnah itu kita sendiri langsung minta izin dari Syekh Abdul Muhsin. Karena banyak sekarang buku-buku terjemahan ditulis oleh tokoh-tokoh ulama ahlus sunnah tetapi terjemahannya banyak yang keliru ya kadang-kadang terjemahannya demi mengejar apa namanya omset tidak memperhatikan bahasa dan kebenarannya oleh sebab itu perlu kita hati-hati juga dalam melihat terjemahan-terjemahan sekarang ini karena kami sendiri sering mendapatkan ya buku-buku terjemahan yang kadang-kadang terjemahannya tidak tepat, tidak benar terjemahannya. Ya. Alhamdulillah kami diberi kepercayaan untuk menerjemahkan kitab ini. Kitab ini sangat agung sekali, eh, sangat apa bagus sekali ketika mengupas ayat kursi ini. Itu sedikit tentang penulisnya adalah beliau guru besar di uh, Universitas Islam Madinah dan ma'ruf di kalangan para ulama beliau ini. Dan beliau telah memiliki karya yang begitu banyak dalam kitab pembahasan akidah. Darah kitab kecil ini adalah ayatul kursi. Biasanya kitab ini nggak boleh diperjualbelikan oleh beliau. Termasuk terjemahan yang kita terjemah itu sebetulnya beliau pertama tidak boleh dijualbelikan. Tapi karena apa yang beliau dicetak di Saudi tidak sampai ke Indonesia, lalu sebagian ikhwan berkebijakan ini ongkos cetaknya yang diambil supaya sampai faedah kepada yang lainnya. Ayat kursi, pertama Syekh di sini mengungkapkan tentang yaitu keutamaan ayat kursi. Di samping juga keutamaan sahabat Ubay bin Ka'ab. Siapa sahabat menyebutkan tentang keutamaan ayat kursi ini? Syekh memulai kitabnya ini Alhamdulillahil Ali Al-Azim Al-Kabir Al-Muta'al. Beliau tidak memulai kitabnya dengan khutbatul hajah. Karena para ulama menyebutkan disunahkan khutbatul hajah itu apabila dalam pembicaraan, tidak dalam bentuk tuh tulisan. Oleh sebab itu kebanyakan para ulama tidak memulai kitab mereka dengan khutbatul hajah karena ulama menyebutkan sunnah khutbatul hajah adalah ketika menyampaikan muhadarah. Tapi sebagian lain mengatakan tidak mengapa dimulai dengan khutbatul hajah. Ya, karena Rasulullah SAW termasuk di dalam menulis uh, apa uh, apa namanya termasuk mengikuti sunnah katanya apabila dimulai khutbatul hajah. Tapi ini tidak dapat pelanggaran sunnah tidak. Khutbatul hajah adalah yang dianjurkan. Tapi tidak mesti juga apakah muftadi apakah sesat orang yang tidak memulai buku atau khutbah dan khutbatul hajah tidak. Ini perlu ditekankan karena sebagian menilai ada kejadian ketika khotib tidak memulai khutbahnya, khutbatul idnya dengan khutbatul hajah, ada yang lari dari medan salat id itu. Ini nggak paham. Karena hukum khutbatul hajah kita dudukkan adalah sun, sunnah, bukan wajib. Perlu ketahui. Bahkan kebanyakan para imam-imam khutbah jarang memulai khutbahnya, boleh memulai, tapi memang afdol dimulai dengan khutbatul hajah, tetapi tidak merusak nilai khutbah apabila tidak mulai dengan khutbatul ha, hajah. Ini perlu dipahami, karena ada kejadian di suatu tempat ketika khutib tidak mulai dengan khutbatul hajah, mereka lari dari mendengarkan khutbah tersebut. Katanya tidak mengikuti sunnah. Kemudian beliau menyebutkan ini adalah risalah yang ringkas, kalimat-kalimat yang singkat menerangkan tentang keagungan ayat kursi dalam kitab Allah. Dan menjelaskan tentang apa yang terkandung di dalamnya dari barahin al-azimah, keterangan-keterangan yang sangat agung, dalil-dalil yang terang, dan hujah-hujah yang jelas tentang keesaan Allah bil jalal wal kamal wal azamah dengan keagungan, kesempurnaan dan kebesaran Allah. Bahwa Allah itu sempurna dalam keagungannya, dalam kebesarannya, dalam kesempurnaannya. Wa annahu subhana la rabba siwahu. Tiada rob selainnya. Wala ma'budu bihaqin illahu. Tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Tabarakasmuhu wa ta'ala jadduhu wa la ilaha ghairuhu. Kemudian beliau sebutkan ayat kursi setelah itu setelah menyebutkan fahazil ayat mubarakah laha sya'nun 'azimun wa qadarun rafi'un. Ayat yang mulia ini yang penuh berkah ini memiliki kedudukan yang sangat agung. Kedudukan kemuliaan yang sangat tinggi. Idh hiya a'zamu ayat. Ayat quran sya'nan. Karena ayat ini adalah ayat yang sangat agung sekali wa afdaluha qadran dan paling utama wa arfa'uha makana dan paling tinggi kedudukannya walaysa fil quran ayatun tidak ada dalam Al-Qur'an satu ayat pun a'zama minha lebih agung dari ayat kursi ini kemudian waqad sahal hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi annaha afdalu ayatin fi kitabillah telah datang dalam sebuah hadis sahih dari Rasulullah SAW bahwa dia ini adalah ayat yang paling utama dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis yang diwakilkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, kenapa hadis ini diwakilkan Ubay bin Ka'ab? Kita tahu sendiri bahwa Ubay bin Ka'ab salah satu kurra di masa Rasulullah SAW. Ini Ubay bin Ka'ab sahabat yang hafal Al-Quran secara keseluruhan di masa hidup Rasulullah SAW. Jadi ahadu kurra yang masyhur di masa Rasulullah SAW. Bahkan di antara keutamaan nanti akan disebutkan oleh pengarang nanti pada berikutnya Rasulullah SAW disuruh oleh Allah untuk mengajarkan kiroah kepada Ubay bin Kaab. Keutamaan sahabat ini. Dalam hadis yang mulia ini mari kita dengarkan tentang keutamaan ayat kursi ini. Ya. Pertama hadis ini akan Imam Muslim dari Ubay bin Kaab. Qala qala Rasulullah SAW yang mana Ubay bin Ka'ab ini bertanya berkata uh, Rasulullah SAW berkata Ubay bin Ka'ab berkata bersabda Rasulullah SAW ya Abal Munzir wahai Bapak Munzir maksudnya begitu Abal Munzir ini kunia dari siapa Ubay bin Ka bin Ka'ab ini kadang-kadang sahabat ketika hadis itu menyangkut menunjukkan keutamaan dia dia menyebutkan kunia kadang-kadang ya terdapat dalam beberapa hadis memang seperti hadis yang menceritakan tentang sepuluh orang yang masuk surga. Rawi termasuk orang yang termasuk ke dalam sepuluh orang itu tapi dia meriwayatkan hadis dia katakan disebutkan nama kunianya bukan nama dia agar dia tidak terasa ujub dalam dirinya. Subhanallah, ini adab para sahabat. Jadi di sini katakan ya Abal Munzir, wahai Abal Munzir. Ya, padahal yang maksud Abal Munzir itu siapa? Ubay, Ubay bin Kaab sendiri. Kemudian Atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Kata Rasulullah bertanya, "Wahai Abul Munzir, ini, apakah engkau tahu ayat yang dari kitab Allah yang bersamamu, yang yang engkau hafal, yang paling agung?" Ayat yang paling agung yang engkau hafal itu maksudnya pertanyaannya. Allah wa rasuluhu a'lam. Ini adabnya sahabat ketika dia sahabat belum tahu jawabannya, mereka menjawabkan Allah wa rasuluhu a'lam. Ditanya kali keduanya oleh Rasulullah SAW, Abal ya Abal Munzir, wahai ini Abal Munzir, tahukah engkau ayat yang paling agung dalam dari kitab Allah bersamamu, maksudnya yang engkau hafal? Lalu dijawab oleh Ubay bin Ka'ab ini, qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim Ketika Ubay bin Ka'ab menjawab dengan jawaban yang benar, apa dalil jawaban itu benar? Ketika Rasulullah SAW mengucapkan selamat kepada Ubay bin Ka'ab. Iya, ini ilman. Abal Munzir. Wallahi yani akal ilmu eh, eh, Abal Munzir. Abal Munzir. Ini demi Allah. Sungguh selamat atas ilmu ini wahai Abal Munzir. Jadi jawabannya dicocokkan keselamatan oleh Rasulullah SAW karena jawabannya te tepat. Hadis ini beberapa faedah menunjukkan. Pertama, keutamaan Ubay bin Kaab yang mana dia salah seorang kuro. Kedua, dia juga orang yang ditanya tentang ayat ini mampu menjawab jawabannya tepat memilih dari 6000 ayat lebih tapi pilihannya tepat. Jawabannya bukan pula ada senggang waktu artinya pemanya pulang dulu dia ke rumah dibuka dulu Al-Qur'an di enggak. Tetapi jawabannya berapa? Langsung hanya dengan pertanyaan kedua kali langsung dijawab oleh Bibi Ka'ab dengan jawaban yang tepat. Ini menunjukkan apa? Tingginya ilmu sahabat dalam Al-Qur'an. Menunjukkan juga bahwa sahabat menghafal Al-Qur'an bukan sekedar hafal, tetapi juga apa? memahami sehingga dia mampu menebak ayat yang paling besar dalam Al-Quran itu, ayat paling agung. Kenapa dia menunjuk memilih ayat ini? Karena isi ayat ini menurutnya mengandung dalil-dalil tauhid yang sangat banyak sekali. Satu ayat, tapi tersimpul di dalamnya dalil-dalil keesaan Allah bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah sangat kompleks dan banyak sekali. Di sini dapat lagi faedah disebutkan oleh mu'alif begitu besarnya kedudukan tauhid dalam diri para sahabat. Sehingga yang dipilih oleh Ubay bin Ka'ab bukan ayat yang bercerita tentang hukum, bukan ayat yang bercerita tentang hari kiamat, bukan ayat yang bercerita tentang kisah-kisah, bukan ayat yang bercerita tentang adab-adab, tetapi ayat yang berbicara tentang tauhid. Ini apa kita tunjukkan? Menunjukkan ini bahwa nilai tauhid dalam diri sahabat adalah menduduki kedudukan yang sangat tinggi. Sehingga saat ditanya tentang ayat yang paling mulia, yang paling agung, disebutkanlah ayat yang paling banyak menyebutkan dalil-dalil tauhid, yaitu ayat kursi. Ini berapa faedah? Ubay bin Ka'ab adalah faqih. Ketika dia mampu menjawab dalam satu kesempatan itu, bukan pulang dulu dia, kita ingat ini jawaban di ini diambil dari berapa? Kan bukan 200 ayat, tapi 6000 lebih ayat Al-Qur'an mampu dipilih satu ayat oleh Ubay bin Ka'ab. Ini menunjukkan apa? Kita katakan tadi, pahamnya Ubay bin Ka'ab tentang Al-Qur'an, berilmunya para sahabat tentang Al-Qur'an. Oleh sebab itu disebutkan oleh ini Ibnu Abbas lainnya, ini juga dari murid beliau, ini Mujahid mengatakan bahwa dia bertanya Ibnu Abbas, "As'aluku fi kulli ayat." Ma yatajawazuna al-Qur'an. Asyara ayat ini hatta yas'alu ma minal ilmi wal amal. Jadi enggak lebih dari 10 ayat mereka itu buang hafal kecuali telah ya mantap pemahamannya tentang ilmu dan amal yang terdapat dalam Al-Qur'an itu. Di sini dapat kita ambil pelajaran bahwa kita dalam menghafal Al-Qur'an bukan hafalnya yang terpenting juga, tapi adalah mengambil apa? ilmu dan amal. Ini yang dimaksud. Bukan hanya sekedar menghafal. Kemudian di sini mu'alif menyebutkan di antara bukti keindahan pemahaman Ubay bin Ka'ab adalah ketika dia ditanya oleh Rasulullah SAW dia mencari ayat yang paling ikhlas menerangkan tentang tauhid dalam Al-Quran serta menyebutkan dalil-dalil tentang tauhid itu sendiri bahwa Allah yang berhak diibadati satu-satunya kemudian mu'alif menyebutkan engkau boleh bayangkan walaka anta ta'ammal huna litudrika kamal hadal fiqh ana ubay ini bagaimana agar engkau tahu bagaimana kedalaman kedalaman ilmu ubay bin ka'ab ini kata syekh di sini ana ubay lam yakhtar hazil ayat min baini asyara ayatin jadi ubay memilih ayat ini tidak di antara 10 ayat bukan juga di antara ratusan tapi 6000 lebih ayat Al-Qur'an dipilih satu ayat dalam waktu berapa detik saja. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas, menurut ilmu Ubay bin Ka'ab, ketika dia menghafal Al-Quran, pemahamannya di dalamnya Al-Quran itu, ini ayat sangat istimewa menurut dia. Sehingga dia tepat menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. Kemudian, yang mana Ubay bin Ka'ab ini adalah Sayyidul Qura. Ma mana Sayyidul Qura? Sayyidul Qura artinya adalah apa? Penghafal yang u, ulung. Penghafal Al-Quran di masa Rasulullah SAW. Di sini juga dapat kita mengambil faedah bantahan bagi orang-orang roh, gitu. orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an yang ada sekarang tidak asli lagi kata mereka. Padahal Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah. Inna nahnu nadzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dijaga oleh Allah. Di masa Rasulullah SAW telah hafal bukan banyak sahabat yang hafal, mulai dari Khulafa Arba'ah hafal Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an ini asli sampai kepada kita. Di antara yang hafal itu Ubay bin Ka'ab. Kemudian yang telah mengumpulkan Al-Quran di masa hidup Rasulullah SAW dia hafal semua Al-Quran Ubay bin Ka'ab ini. Kemudian dia juga me menstorkan apa mengujikan hafalan itu kepada Rasulullah SAW sehingga dia telah menghafal dari Rasulullah SAW ilman mubarakan ilmu yang penuh berkah wa kana ra'san fil ilmi wal amal dan dia ini adalah termasuk orang yang sangat apa namanya antusias dalam mencari ilmu dan dalam beramal. Jadi sahabat dahulu tidak ilmu saja, tapi juga beramal. Di antara keutamaan Ubay bin Ka'ab ini sebenarnya oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW qala li Ubay, yang mana Rasulullah SAW berkata kepada Ubay, "Inna Allah amarani an aqra 'alaika." Bahwa Allah menyuruh saya kata Rasulullah SAW untuk membacakan kepada engkau Al-Qur'an ini. Lalu Ubay bin Ka'ab bertanya, "Qal." Ubay bin Ka'ab berkata, "Allah samani laka?" Ubay bin Ka'ab bertanya, "Allah menyebut namaku kepada namaku kepada engkau ya Rasulullah?" Allah menyebut namaku Ubay dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Betulkah Allah menyebutkan namaku kepada engkau ya Rasulullah? Ini apa menunjukkan apa? Keutamaan U, Ubay sehingga disebut namanya oleh Allah. Kita sekarang disebut presiden saja namanya sudah bangga banget ya kan? Ini Allah Rabbul Jalal menyebut nama Ubaid. Apa tidak senang? Disuruh lagi Rasulullah SAW untuk membacakan, mengajarkan Al-Quran kepadanya. Keutamaan lagi. Lalu kata Rasulullah SAW menjawab, ini kata Rasulullah SAW, Allah sama kali, Kata Rasulullah, iya Allah yang menyebut namamu kepadaku kata Rasulullah SAW ketika Ubaid bertanya. Lalu Ubaid pajala Ubaid yabki. Subhanallah. Ketika Ubaid setelah mendengar perkataan Rasulullah SAW bahwa Allah menyebut namamu kepadaku, Ubaid menangis. Menangis. Ya, ini menunjukkan keutamaan Ubaid bin Ka'ab disebut namanya oleh Allah. Di antara sahabat disebut namanya oleh Allah lagi adalah Khadijah. Ya kan? Kemudian disuruh Rasulullah SAW membaca Al-Quran mengajar Ubaid kiroa, membacakan Al-Quran. Ini keutamaan lagi, perintah dari Allah mengajar kepada Ubay. Keutamaan bagi Ubay bin Ka'ab ini. Itu sedikit tentang rawi hadis yang menerangkan tentang hadis keutamaan ayat kursi ini. Kemudian, ini, kemudian bisa engkau bayangkan juga, kata mu'alif di sini, bisa anda bayangkan juga, atau kamu bayangkan juga, bagaimana Ubay dalam menjawab ini, tentang menunjukkan tentang kesempurnaan ilmu ubay ini, ya tingginya ilmu ubay ini, bahwa jawabannya ini tidak memiliki zaman yang panjang. Bukan setengah hari baru dijawab oleh dia pulang ke rumah dulu, dibaca dulu semua Al-Quran, enggak. Atau satu hari, dua hari, enggak. Tapi hanya berapa detik saja langsung dijawab, atau berapa menit langsung dijawab oleh Ubay. Ini menunjukkan keistimewaan ilmu Ubay bin Ka'ab. Kemudian juga, kenapa Ubay memilih ayat ini? Tadi kita sebutkan, dia pilih karena ayat ini adalah sangat kompleks dalam menyebutkan dalil-dalil tauhid. Di sini dapat menunjukkan tingginya kedudukan tauhid dalam diri sahabat. Karena tauhid adalah landasan dakwah seluruh para anbiya. Tauhid adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW selama di Mekah 13 tahun itu hanya mengajak kepada kalimat La ilaha illallah 13 tahun dibandingkan lama beliau di Madinah hanya 10 tahun baru dalam waktu 10 tahun turun hukum-hukum salat, zakat, puasa dan haji, jihad dan segala macam ini menunjukkan bahwa tauhid adalah sesuatu yang sangat penting dalam diri seseorang dan sangat kelirunya orang yang tidak memulai dakwah mereka dengan tauhid. Karena bagaimanapun indahnya akhlak seseorang, banyaknya amalan seseorang tidak dilandaskan kepada tauhid, amalan tersebut habaan mangthurah. Adalah bagikan debu yang berter terbangan, Tidak ada artinya. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW pertama sekali menanamkan nilai tauhid ini kepada kaum muslimin, eh, kepada orang-orang jahiliyah pertama sekali. Oleh sebab itu ditanyakan kepada Aisyah, apa ayat-ayat yang pertama sekali turun? Jadi oleh sebab itu di, di Mekah itu orang berzina, minum khamar, mencuri, macam-macam maksiat. Tapi Rasulullah SAW lalu memulai menjalankan hukum-hukum yang dilarang ini. Tapi yang pertama dimulai apa? Kulu la ilaha illa tuflihu kata Rasulullah SAW. Hanya kalimat ini diminta. Oleh sebab itu Aisyah mengatakan, surat awal yang turunnya kisar mufassal. Surat-surat pendek. Kita kalau lihat kisar mufassal itu sebagai ulama mengatakan mulai dari surat Qaf sampai An-Nas yang bercerita tentang hari kiamat dan tauhid. Tentang azab dan iqab, surga dan neraka. Kalau seandainya kata Aisyah di Mekah dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Utruku zina." Laqalu lan natruk. Karena jin tidak akan mau menjadi pembantunya sebelum dia melakukan juga syarat-syarat yang diminta oleh jin itu sendiri. Banyak kisah. Di antaranya kisah diceritakan oleh teman kami yang langsung mengalami peristiwa ini sendiri. Itu katanya ketika dia terabus ke satu daerah di Sumatera. Dia tinggal di rumah seorang tokoh agama. Lalu dia katakan kalau kamu ingin tahan pedang, tahan pisau, tebal, katanya. Zikir di dalam kelambu yang ada di rumahnya itu. Tokoh agama ini katanya bayangkan wajah tokoh dia foto yang ada di dalam kelambu itu katanya. Nanti kamu akan tahan pedang segala macam. Ini begini bentuk-bentuk amalan. Gitu, zahirnya dia itu kan zikir. Tapi telah melakukan perbuatan yang sangat berbahaya itu meninggalkan sholat, salat. Zikir 40 hari di dalam kelambu ini katanya. Nah, ini bertentangan dengan syariat. Zikir dianjurkan, tapi oleh semua keluarga itu kamar, satu kamar. Suatu kali kena penasaran anak ini mendobrak pintu kamar tersebut rupanya di dalam kamar itu terdapat apa Al-Quran di atas WC jadi ini bentuk-bentuk agar jin tadi mau disuruh sebelum kita melakukan juga perbuatan apa kufur kepada Allah jadi jin bisa membawa orang terbang bisa memberi orang sesuatu bisa mencuri pun jin bisa ini buktinya dalam kisah ini bahwa jin itu nah demikian pula kisah jika ada orang meninggal ya kan orang meninggal. Lalu muncul kadang-kadang di hadapan tengah keluarga itu bayangan seperti dia. Atau ada seperti anjing, atau seperti kucing, atau seperti ayam, atau seperti apa. Itu bukan orang yang mati kembali ke dunia. Tapi adalah jin, korin daripada orang ini. Karena setiap kita ini punya korin. Korin dari malaikat dan korin dari jin. Korin dari jin inilah yang menyesatkan keturunan orang yang meninggal tadi. Inilah yang saya katakan tuyul eh, yang dikatakan apa pocong segala macam itu dia korin bukan orang yang mati tadi hidup lagi ke dunia tidak jin ini yang mempengaruhi orang nah ini harus kita waspadai agar kita tidak mau disesatkan oleh pemahaman-pemahaman yang banyak di tengah masyarakat kita yang pada dasarnya itu adalah jin kadang-kadang kan ada kan terdengar seperti dulu di masa e, banyaknya SDSB ya kan kan ada orang datang ke kuburan ya kan lalu tuh terdengar suara oleh mereka memberi nomor atau apa itu jin. Demikian yang terjadi pada masa jahiliyah Lata wal Uzza. Ketika Khalid bin Walid itu membunuh Lata Uzza itu keluar seorang wanita yang telanjang rambutnya panjang itu itu ya yang namanya Uzza itu kata Rasulullah SAW. Engkau belum membunuhnya, eh, engkau belum menembang pohon itu. Sebuah pohon di masa jahiliyah itu di pohon itu terdengar suara yang macam-macam. Tapi itu itu bukan pohon yang keramat, yang ada itu jin yang menyesatkan manusia. Jadi jangan kita aneh. Kadang pergi ke kuburan terdengar suara-suara semacam itu adalah apa? jin atau di pohon-pohon besar yang menyesakan manusia. Nah itu sedikit tentang bahwa dalam hadis menunjukkan bahwa jin itu bisa menyesakan manusia, bisa mencuri dan mempengaruhi. Itu tentang keutamaan ayat kursi agar kita baca. Kemudian kita akan bahas pentingnya tadabur ayat Allah. Jadi ayat kursi kita baca akan berpengaruh apabila kita tadabur yang penting pula ayat kursi itu bukan sekedar dibaca saja, tapi juga ditedaburi. Nah itulah tujuan kita hari ini, agar kita mengerti kandungan ayat kursi ini, sehingga ketika kita membaca, betul-betul apa? Meresap dan memberi manfaat kepada kita. Kan ada pula orang, saya sudah baca ayat kursi, tapi jinnya nggak mau keluar, atau jinnya nggak mau lari segala macam, karena membacanya belum benar-benar apa? Tedabur dan apa nama konsentra Masih kusuk. Nah, agar kita mengenal ayat kursi itu betul-betul manfaat, kita dalami isinya. Karena mengenal isinya ini, kita akan semakin kuat. Oleh sebab itu, kadang-kadang ya, ayat-ayat Al-Quran itu, tidak setiap orang bisa merukyah itu. Karena sesuai dengan apa? Kemampuan e, pemahaman terhadap ayat tadi, terutama sekali. Mentadaburi ayat tersebut. Jadi oleh sebab itu, yang penting juga, bukan hafalnya, juga perlu apa? Tadabur sebagaimana Ubay bin Ka'ab dia memahami ayat tersebut sehingga dia mampu menjawab pertanyaan Rasulullah Sallallahu SAW. Dan sebab itu di dalam kehidupan kita yang dituntut bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga adalah tada tadabur. Tadabur perintah dalam Al-Qur'an untuk menyuruh kita tadabur Al-Qur'an sangat banyak sekali. Apalagi ayat yang agung ini tentu lebih utama untuk kita tadaburi, untuk kita pahami dan untuk kita telaah. Ini Waliyadab baru ayat. Ini apalah baru Al-Qur'an. Banyak sekali ayat Allah. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Qur'an apalagi ayat yang sangat agung ini itu ayat bicara tentang tauhid ini. Jadi oleh sebab itu tujuan kita menghafal, mengamalkannya tetapi juga perlu diketahui hukum-hukum atau apa isi kandungan ayat kursi itu sendiri sehingga memberikan manfaat kepada kita. Karena ada orang yang membaca ayat ini sebagai penangkal saja tapi bukan sebagai apa e, peresapan dan pengamalan keimanannya jadi baca al-fatihah umpamanya sekedar penangkal semata tidak ayat itu bukan hanya sekedar penangkal-penangkal saja tetapi juga apa sebagai pengamalan dan pengha penghayatan terutama ayat-ayat tauhid ini Baik kita tidak akan berpanjang lebar karena waktu karena ada 12 bukti bukti tauhid dalam ayat ini. Pertama bunyi ayatnya apa? Allahu la ilaha illahu. Yaitu yang pertama adalah tauhid. Bahwa tiada yang berhak disembah atau diibadati kecuali Allah. Lalu setelah itu datang dalil-dalil secara rinci menyebutkan kenapa Allah saja yang berhak disembah. Kenapa Allah saja yang berhak diibadati? Dibuktikan oleh Allah dalam tempat ini sebanyak 12 bukti bukti bahwa Allah itu berhak hanya disembah saja, Allah saja yang berhak disembah, ada 12 dalil dalam ayat ini. 12 dalil. Mungkin banyak dalil yang lain ya, karena sesuai dengan pengamal pe, apa? pentadaburan tadi, tapi yang disebutkan oleh Ma'alif di sini ada sekitar 12. Tauhid, ini kan kalimat tauhid. Adalah asas yang perlu ditegakkan. Karena dia diciptakan langit dan bumi, karena dia diciptakan uh, manusia ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni aku tidak jadikan ini uh, wa qatal jinna wal insa jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku kata Allah inilah kalimat Allahu la ilaha illahu bukan Allahu la rabba illahu bukan apa perbedaan antara Rob dengan ilah Rob adalah mengimani bahwa Allah satu-satunya yang berkuasa menciptakan mengatur alam ini itu Rob makna Rob tapi kalau ilah beriman sepenuh hati yang berhak menerima ibadah yang wajib kita ibadati hanya Allah semata ini makna ilah orang-orang kafir Quraisy itu mengakui Allah adalah pencipta langit dan bumi tidak mengingkarinya Beriman dengan tauhid ini, Rob itu beriman dia. Tapi dengan ilah tidak, mereka syirik dalam beribadah. Jadi kalau ada orang mengartikan tauhid, kalau kamu sudah mengakui yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, itu sudah tauhid. Belum, ini bukan tauhid. Tauhid yang dibawa oleh para ambia bukan ini. Karena orang kafir pun mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Yang menciptakan manusia adalah Allah. Apa bunyi ayatnya? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la la Allah. Jika engkau bertanya kepada orang-orang kafir ini, orang musyrikin ini, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan katakan siapa? Allah. Benar jawab mereka. Tapi Allah ketika ingin menjadikan pengakuan mereka terhadap mengakui bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi itu sebagai dalil wajibnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kalau hanya Allah yang mengatur, kalau hanya Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, semua apa yang ada di bumi ini, kenapa kalian masih beribadah kepada selain Allah? Jadi dijadikan hujah oleh Allah tauhidnya. Pengakuan mereka akan tauhid bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi itu dalil wajibnya mereka juga mengakui Allah saja yang berhak ibadah. Jangan disembah selain Allah. Dalam ayat lain, wala in sa'altahum man khalaqahum la Allah. Wahai Muhammad, jika engkau bertanya kepada orang-orang musyrik itu, siapa yang mencipta, menciptakan mereka? Mereka akan katakan all, Allah juga. Tapi keimanan mereka kepada mengakui Allah yang menciptakan langit dan bumi Allah menciptakan mereka itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam sehingga mereka tetap dikatakan orang musyrik. Kapan mereka dikatakan muslim? Apabila mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, bukan asyhadu anna rabba ini ini tapi mengatakan asyhadu alla ilaha bahwa tiada yang berhak diibadati kecuali Allah. Ini yang tauhid yang dibawa oleh para anbiya semuanya. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya dan surah An-Nahl wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana budun tidak seorang rasul pun kami utus sebelum engkau kepada siapa ini kepada Nabi Muhammad jadi semua rasul sebelum Nabi Muhammad itu diutus membawa apa ini illa nuhi ilahi kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana tiada yang, yang berhak diibadati kecuali aku kata Allah Pak buduni maka sembah kepada kepadaku kata Allah ini dakwah para ambia jadi ambia itu bukan mengatakan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah bukan itu yang diajak oleh para ambia yang diajak oleh para ambia yang berhak diibadati itu hanya Allah ini dakwah ambia dalam surat lain yang surah An-Nahl Allah sebutkan Laqad bahas fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Telah kami utus kepada setiap umat itu seorang rasul agar umat-umat tersebut aniyabudullah bahwa mereka hanya beribadah kepada Allah semata. Wajtanibut tawud dan mereka tidak beribadah kepada eh, kepada tawud yaitu sembah-sembahan selain Allah. Ini tauhid. Karena menekankan tauhid inilah di dalam ayat kursi ini dikemukakan dalil oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali. Bukti-bukti hanya Allah saja yang berhak diibadati. Apa bukti yang pertama? disebutkan dalam tadi al-hayy. Maha hidup. Bagaimana maha hidup Allah? Di sini juga kita dapat katakan Allah kan bersifat hidup enggak? Sifat hidup. Manusia bersifat hidup enggak? Hah? Bersifat hidup. Walaupun sama nama sifat, tapi hakikat sifat tidak sama. Oleh sebab itu, semua sifat Allah itu hak benar. Jadi nggak boleh kita takwil. Karena walaupun sama nama, maknanya nggak sama. Allah punya kudrah, manusia punya kudrah. Tapi kudrah Allah nggak sama dengan kudrah manusia. Walaupun namanya sama-sama kudra. kudrah. Demikian pula tangan. Ini ma mana aka antas sudah lima kolak tu biyadaya. Kata Allah kepada iblis, kenapa engkau enggan sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata Allah. Kan ada orang mengingkari. Oh kalau kamu beriman Allah punya tangan berarti kamu menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau kamu katakan tangan Allah seperti tangan manusia, iya menyifatkan Allah. Tapi kalau kita katakan tangan Allah bukan tangan makhluk, itu sifat Allah, bukan sifat mak makhluk. Maka itu adalah sifat sesuai dengan zat Allah. Jangan tergambar sifat Allah tadi seperti sifat makhluk tidak. Karena itu sifat Allah. Sebenarnya kita katakan Allah hidup, manusia hidup. Tapi itu tidak kata, kita katakan bentuk hidup Allah sama dengan hidup manusia. Juga tidak kita katakan bentuk tangan Allah seperti tangan manu, manusia tidak. Allah itu milik tangan iya. Bagaimana hakikatnya? Allah yang tahu hakikatnya. Karena kita tidak melihat zat Allah. Sebagaimana kita meyakini Allah itu punya zat, tapi tidak sama dengan zat makhluk. Iya. Ini kita beriman dengan sifat Allah. Pertama, beriman dengan sifat Allah. Kedua, tidak memahami makna sifat Allah itu seperti hakikatnya seperti hakikat sifat makhluk. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari saya beri contoh kepada Bapak Ibu. Dalam sifat-sifat Allah. Manusia punya tangan nggak? Punya tangan. Kursi punya tangan. Beruk punya tangan. Gajah punya ta tangan nggak? Punya. Sama nggak bentuknya? Tidak sah? Nggak sama. Namanya sama-sama ta tangan. Walaupun namanya sama, tapi hakikatnya sangat jauh berbe berbeda. Contoh kedua, telinga. Telinga kucing, telinga kambing, telinga gajah, telinga manusia. Sama-sama telinga enggak? Sama, tapi hakikatnya berbe berbeda. Bentuk sifat itu sesuai dengan zat masing-masing sifat itu sendiri. Jadi jangan kita katakan kalau Allah kamu katakan Allah memiliki sifat, menyupakan Allah di makhluk, salah. Karena kita mengatakan sifat Allah bukan sifat mah makhluk. Kita akan bicara tangan Allah bukan tangan manusia. Maka bentuk sifat Allah sesuai dengan zat Allah itu sendiri. Tidak dicontohkan dengan sifat mah makhluknya. Contoh lagi sayap. Sayap kapal terbang, sayap nyamuk, sayap ayam, sayap itik. Semua namanya sah, sayap. Sifat makhluk saja, walaupun sama nama tidak serupa. Apalagi sifat Allah dengan sifat makhluknya. Walaupun sama nama, pasti tidak akan seru, tidak akan serupa. Ini konsep kita dalam mengimani ayat-ayat sifat Allah. Jadi walaupun sama nama, hakikatnya pasti tidak sah, Allah yang tahu tentang hakikat sifat Allah itu. Karena kita tidak melihat zatnya. Dan Allah tidak memberitahu kepada kita bentuk zat Allah itu, eh, sifat Allah itu. Maka kita hanya beriman tentang keberadaan sifat, tapi kita tidak menunjukkan bagaimana tidak tidak mengetahui bentuk hakikat sifat itu sendiri. Nah ini konsep kita dalam beriman. Jadi walaupun sama nama, nama sifat Allah sama dengan nama sifat makhluk, tapi hakikat dari sifat itu sangat berbeda dari sifat makhluk makhluk. Jangan dikatakan pula tangan adalah kudroh. Karena kalau walaupun kita takwil tangan tadi kudroh, tetap akan terjatuh kepada tasbih. Karena makhluk juga punya kud, kudro Gajah juga punya kudro tenaga ya kan? Terjatuh juga pada tasbih. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar adalah beriman dengan sifat Allah, tapi tidak mengatakan hakikat dari sifat itu seperti sifat makhluk. Ini nggak boleh. Karena menyupakan Allah dengan makhluk adalah ku, kufrun. Nggak boleh kita. Ini laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah katakan tiada satupun yang mirip dengan Allah. Tapi Allah itu maha mendengar dan maha melihat kata Allah. Di sini ada dua kaidah sifat. Tidak menyerupakan sifat Allah dengan makhluk dan di dalam ayat ini disebutkan Allah itu maha melihat dan maha mendengar lagi maha melihat. Artinya apa? Allah memiliki sifat pendengaran dan melihat iya, tapi tidak serupa dengan pendengaran dengan penglihatan makhluk. Kita saja sekarang pendengaran kita. Kalau tanpa ada alat bantu ini dalam jarak 3 meter nggak dengar kita. Tapi Allah fokus samawat mendengar semua suara makhluk. Jadi nggak sama, walaupun namanya sama-sama pendek, pendengaran. Jadi itu. Jadi kita jangan mentakwil sifat Allah, merubah pengertian sifat Allah, tapi kita Allah memiliki sifat iya, tapi sifat tersebut tidak hakikatnya seperti sifat makhluk. Jangankan hakikat sifat makhluk, eh, sifat Allah seperti sifat makhluk. Sifat makhluk dengan sifat makhluk yang lain saja, walaupun sama namanya tidak serupa. Kita katakan tadi, sayap kapal terbang sama nggak dengan sayap nyamuk? Enggak. Sayap nyamuk kalau terbang bergerak dan berbunyi. Kalau sayap terbang nggak nggak bergerak, tapi bisa ter terbang. Sayap itik punya sayap tapi nggak bisa ter terbang. Namanya juga sah sayap. Nah oleh sebab itu sifat sesama makhluk saja tidak serupa Walaupun sama nama, apalagi akan diserupakan antar sifat Allah dan makhluk. Tentu tidak akan mungkin. Walaupun sama nama, bukan berarti sama haki, hakikatnya. Jadi sama nama, tidak sama haki, hakikatnya. Hakikat sifat Allah, Allah yang tahu. Ini. Kemudian Allah maha hidup. Kehidupan Allah bagaimana? Allah tidak dimulai dengan Adam. Allah tidak mulai dengan ketiadaan. Dan juga tidak akan pernah panah tidak akan berakhir dengan kema kematian. Selama kehidupan Allah tidak ditimpa oleh rasa capek, rasa ngantuk yang mana pada akhirnya nanti disebutkan la eh, la ta'khudhu sinatun wala tidak lapar segala macamnya. Adapun kehidupan makhluk penuh dengan kekurangan. Tumbuh sedikit demi sedikit, dikandung ibu kita, ditimpa oleh penyakit dan juga kadang-kadang ya akan berakhir dengan kema kematian. Oleh sebab itu kata Allah di sini, sembahlah zat yang maha hidup Jangan kalian sembah zat yang akan mati. Siapapun itu. Malaikat, para ambia, para aulia. Tidak berhak sedikit pun mengambil ibadah kita. Hanya berhak zat yang maha hidup. Mohonlah pertolongan kepada zat yang maha hidup. Mintalah kepada zat yang maha hidup. Kalau selain Allah, walaupun dia hidup, tapi hidupnya tidak senantiasa sempurna. Kadang-kadang dia ngantuk capek. Nah, kalau sekarang andainya ada orang meminta ya, kalau seandainya ada orang meminta kepada wali, yang biasa minta-minta ya. Apalagi anehnya setelah mati yang diminta. Waktu hidup saja belum tentu mampu memberi. Ini sudah mati diminta. Kan terlalu apa kita? Hah? Terlalu salah kita rasanya. Oleh sebab itu yang diminta siapa? Allah yang maha hidup. Mau jam berapa minta? Kalau wali, eh, kalau orang-orang soleh, umpamanya Jam satu malam gak bisa minta, dia sedang ti tidur. Apalagi sudah mati. Waktu hidup saja belum tentu mampu memberi. Ini sudah mati diminta lagi. Inilah kesalahan kita. Ini tauhid, betul nggak tauhid ini? Dalil. Artinya yang berhak kalian ibadati adalah yang hidupnya sempurna, tidak mengantuk dan tidak tidur. Adapun selain Allah mengantuk dan tidur, apalagi orang-orang soleh yang biasa diminta oleh orang ini akan pasti tidak. Dia ngantuk, dia tidur ya kan. Atau dia akan ma mati. Taruh lampamanya dia waktu hidup bisa memberi, tapi dia akan mati. Nah kalau sudah mati siapa lagi yang kita minta? Jangankan untuk memberi orang lain. Oh, untuk dirinya saja belum tentu dia bisa memberi. Itulah anehnya sebagian ya orang yang meminta kepada selain Allah. Jadi artinya apa nih? Di sini betul dalil-dalil yang sangat kuat dimukakan oleh Allah. Jadi yang berhak kalian ibadati adalah zat yang maha hidup sempurna, tidak akan mati. Adapun selain Allah, apakah itu aulia, para wali, para orang-orang soleh, itu akan mati. Kenapa kalian meminta kepada dia? Apalagi yang diminta itu adalah para aulia, orang mati yang telah orang soleh yang telah mati. Apalagi faedah yang dapat diberikannya? Karena dia sudah mati, waktu hidup saja belum tentu bisa memberi. Yang anehnya waktu hidup saja hidupnya dari infak daripada murid-muridnya ya kan. Sudah mati ada pula muridnya datang kepada kuburan gurunya ini, ya kiai beri saya rezeki, anak saya sakit sembuhkanlah. Kiainya mati karena penyakit. Ya kiai carikan saya jodoh. Kiainya mati nggak pernah dapat jodoh. Jadi miskin kita kan, salah kita nggak? Salah. Kenapa kita minta kepada makhluk yang lemah seperti kita? Minta kepada zat yang maha hidup. Subhanallah, ini dalil. Oleh sebab itu pantas ayat ini merupakan ayat yang sangat agung. Dalil yang betul-betul memberikan kepada kita. Hanya Allah yang berhak kita minta. Tidak selain Allah. Karena selain Allah itu akan mati atau sebelumnya tidak ada. Ya, di waktu kecil umpamanya sang wali yang diminta oleh dia ini apa bisa memberikan Tidak Kan Proses ada dia. Jadi oleh itu iman sebelumnya tidak ada lalu ada lalu akan berakhir dengan tiadaan, ketiadaan. Tapi Allah selama-lamanya maha hidup. Mintalah kepada Allah. Kapan saja. Mau jam satu malam. Coba sekarang ini. Taruhlah kita minta kepada seseorang ya. Jangankan orang lain. Keluarga kita saja. Kakak kita ya. Dia punya uang. Lalu kita mau minta uang nih. Tapi ketok jam satu malam. Marah nggak dia? Kamu ini nggak tahu waktu orang istirahat atau jam satu siang lagi istirahat dia. Marah dia kan. Allah Subhanahu wa taala enggak. Kapan mau meminta kepada Allah? Enggak ada waktunya. Minta sepanjang waktu. Malahan kalau tidak meminta Allah mah marah. Subhanallah. Minta kepada zat yang tidak pernah. Jangan kalau seandainya ya orang yang meminta-minta masih hidup orang yang dimintanya ini. Tapi dia ngantuk capek. Ya ya ya ya. Itu aja dia ngantuk dia kan nggak dengar oleh dia permintaan kita. Jadi di sini bukti betul dalil yang sangat kuat bahwa yang berhak kita minta, kita mohon pertolongannya hanya Allah. Mau disembuhkan penyakit kita. Sebenarnya kata Ibrahim, wa idamai itu bahwa yashfini. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Subhanallah. Jadi betul-betul fitnah kemarin batu-batu yang sempat menggoyahkan keimanan sebagian saudara kita sangat-sangat karena itulah jelas bahwa yang perlu ditanamkan pada umat kita ini adalah tauhid. Serahkan semua urusan ini kepada Allah. Allah yang maha hidup. Adapun manusia, itu dia imam akan mati atau dalam keadaan lemah. Manusia, kalau dia mau memberi berapa dia memberi. Kalau dia punya uang banyak, berapa sih yang beri dia? Gak akan mau diberi separuh hartanya kepada bapak dan ibu. Manusia kalau kita meminta dua kali, tiga kali, empat kali dua marah dia, kamu minta terus. Allah subhanahu wa ta'ala minta sebanyak-banyaknya. Allah itu maha kaya. Yang nanti akan kita sebutkan pula buktinya. Jadi beribadahlah kepada zat yang maha hidup. Jangan beribadah kepada makhluk yang emma benda mati. Seperti orang yang minta ke patung-patung ya kan. Atau makhluk yang telah mati. Atau makhluk yang akan mati. Jangan kita minta mereka ini tidak akan bisa memenuhi permintaan kita. Yang bisa memenuhi permintaan kita adalah zat yang maha Subhanallah kalau kita kupas ini, ini masalah sifat hidup ini panjang sekali. Kemudian kita mengingat waktu Al-Qayyum. Al-Qayyum. Al-Qayyum ini nama Allah yang kedua dalam ayat ini yang maha berdiri sendiri, jadi tidak ada yang mengatur hidup Allah, dia mengatur dirinya sendiri, yang berbuat sendiri, dan juga arti al-qayyum adalah mengatur seluruh alam ini. Ini qama bihi gairu. Ini yang lain pun dibuat atur Allah dan dia tidak ada yang mengatur. Ini maksudnya al-qayyum itu. Jadi oleh sebab itu apa dalil tauhid di sini? Artinya apa? Yang mengatur hidup mati, memberi rezeki, pernikahan, sakit, sembuh siapa? Yang mengatur alam ini siapa? Allah. Adapun makhluk selain adapun selain Allah itu hidupnya diatur, rezekinya ditentukan, umurnya ditentukan, ya kan? Dia diatur, kenapa kita minta kepada orang yang diatur? Mintalah kepada orang yang mengatur. Zat yang mengatur itu Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk seperti kita lemah seperti kita. Kan ada pula ya kan seperti kitab mujarobat pernah baca apa Bapak Ibu. Di dalam kitab itu disebutkan kamu baca doa ini ditanam kunyit akan jadi kaya. Kalau seandainya doa itu benar-benar nanam kunyit jadi emas, jadi kalau kamu nanam kunyit katanya baca doa ini jadi emas nanti. Kalau itu terbukti pasti nggak dikeluarkan buku itu oleh dia. Nggak mau dia. Adapun makhluk begini. Maksudnya apabila dia itu kalau seandainya dia bisa lebih bermanfaat untuk seseorang pasti lebih dahulukan apa? Diri dirinya. Nggak akan memikirkan kita dia. Kalau saya seandainya seorang wali yang bisa diminta-minta itu adalah bisa menyembuhkan penyakit, tentulah penyakit keluarganya lebih utama disembuhkan oleh dia atau penyakit dia sendiri. Kalau seorang wali mampu membeli rezeki umpamanya, ya, tentulah utama yang akan diberi rezeki itu siapa? Dirinya dan istrinya dan anak-anaknya ya kan? Ini enggak. Oleh itu kita minta kepada Allah, jangan minta kepada makhluk yang ditentukan rezekinya. Yang ditentukan ajalnya. Qayyum yang mengatur semua zat yang mengatur semua alam ini siapa Allah. Maka dialah yang mengatur semuanya. Dia yang berhak kita ibadati. Dia yang berhak kita min minta dengan segala kebutuhan kita. Sebetulnya dalil ini qayyum ini juga ya, besar eh, luas penjabarannya yang mengatur seluruh hidupmu. Rezeki kita diatur Allah, hidup dan mati kita. Di sini juga kita tidak perlu uh, eh, kusuk kasak apanya sedih, kecewa dengan segala hal menimpa kita. Karena yang mengatur itu adalah Allah. Ketika kita ditimpa oleh kesulitan, kita minta kepada siapa? Kepada Allah. Sakit kita minta kepada Allah. Karena Allah lah yang akan mampu menyembuhkan, yang mampu memberikan kita cari jodoh, semuanya beri rezeki Allah. Karena Dia yang mengatur. Oleh situ tidak ada yang itu campur mengatur alam ini dari selain Allah. Maka oleh sebab itu yang berhak kita minta dan kita ibadati hanyalah zat yang maha mengatur seluruh alam ini. Siang dan malam, pagi dan sore, semua siapa yang ngatur. Perjalanan bulan, matahari. Tidak satu pun makhluk ikut andil mengatur alam ini. Hanya Allah yang mengatur. Kalau begitu adalah kehendak Allah yang berlaku, maka oleh sebab itu hanya kepada Allah kita beribadah. Kemudian, sifat berikutnya, La ta'khudhu silatun wala naum. Ini kedua sifat manti ini, Allah itu tidak ditimpa oleh rasa ngantuk dan tidur. Kenapa ini? Kan ada pula orang hidup tapi memiliki sifat apa? Ngantuk dan ti tidur. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah, sifat hidup Allah. Orang yang hidup, kalau kita mau beribadah kepada orang-orang yang hidup ini, kepada aulia selainnya, wali-wali itu ya, umpamanya, dia kan sifat ngantuk dan ti tidur. Bagaimana kalau kita sedang butuh, umpamanya ya, yang aneh lagi apa namanya? Bagaimana kalau kita sedang butuh? Ini sering saya ini kelewat ini menyampaikan. Sedang butuh dia sedang tidur atau dia sedang ngantuk. Dapat nggak dia mengabulkan doa kita? Jangan kau untuk mengabulkan. Mendengar saja belum tahu. Belum tahu. Jadi minta pada zat yang nggak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Dan Allah dalam mengatur alam ini nggak pernah juga ini yang kayu maksudnya nama Allah yang mengatur zat yang maha pengatur ini nggak pernah capek nggak pernah apa ngantuk nggak sedikit pun ditimpa oleh Rasul. Adapun manusia apabila bekerja tiga jam dia itu imanga ngantuk lalu ti hidup. Adapun Allah yang mengatur alam ini perjalanan matahari, perjalanan bintang, umur siap kita ini permintaan semua makhluk. Wa fi kulli yaumin wa fi dalam surat Al-Rahman disebutkan Allah di setiap detik itu memiliki urusan. Ini diberi rezeki, ini dilahirkan anaknya, ini disembuhkan anaknya, ada penyakit, ini musibah. Semua urusan begitu banyak di tangan Allah, tidak pernah Allah itu merasa apa? Kan? Ngantuk. Adapun manusia, jangankan bergerak, menghitung uang di laci saja ngantuk. Jangankah untuk bekerja? Jadi oleh sebab itu yang berhak kita ibadati siapa? Zat yang pernah tidak pernah ditimpa oleh rasa ngantuk dan tidak pernah pula tidur. Adapun manusia selain Allah, makhluk itu ngantuk. Nah, yang aneh lagi kalau seandainya yang diminta ini orang Indonesia, kalau yang mau meminta orang Thailand, paham nggak bahasanya dia? Gak paham. Nanti akan disebutkan pembahasan berikutnya bahwa Allah itu maha ilmu yang luas. Mengetahui seluruh bahasa. Jadi orang Indonesia minta Allah tahu apa kebutuhannya. Dengan bahasa Indonesia sekalipun. Orang Cina. Tapi kalau orang meminta makhluk. Kalau makhluk ini minta ini orang Cina. Yang minta orang Indonesia gimana kira-kira? Nah, tahu nggak kebutuhan dia? Gak tahu. Inilah bentuk salahnya kita. Beribadah meminta kepada selain Allah. Dia nggak akan makhluk yang lemah seperti kita. Kemudian tidak ditimpa oleh rasa ngantuk dan juga tidak merasa tidur. Lahu ma fis samawati wal ard. Kemudian bukti bahwa Allah saja yang berhak disembah adalah miliknya semua yang ada di langit dan bumi. Apa mau minta apa kita? Semua yang ada di langit dan bumi dan milik Allah, tidak milik seorang pun selain Allah. Kalau begitu Allah itu maha kaya. Mau minta apa saja. Adapun selain Allah, itu miskin. Antum qara ilallah, sebenarnya kata Allah miskin. Tidak miliki apa-apa. Pemberian yang diberikan apanya oh, dia punya harta yang banyak itu atas pemberian siapa? Pemberian Allah. Oleh sebab itu segala apa yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Mau minta apa kita? Allah itu maha kaya. Adapun bila kita minta kepada seseorang, kita minta kesehatan, dia sendiri sah, sakit kita minta rezeki dia sendiri mis, miskin. Tapi Allah yang maha kaya, Al-Ghani, yang miliknya semua yang ada di langit dan bumi ini. Maka dia yang berhak kita minta. Apa kebutuhan kita? Apa? Mau jadi apa? Mau minta apa kita? Allah mampu memberi. Adapun selain Allah, pemberiannya terbatas. Oleh sebab itu kita haram, tidak boleh syirik meminta kepada selain Allah. Kita katakan tadi, kalaupun dia punya, pemanya mampu memberi, dia punya uang saja, meminta ya, itu memberinya berapa dia mampu. Paling satu kali, dua, tiga kali. Empat kali dia sudah mah marah. Nah kalau kita minta lebih dari itu, dia tidak akan mampu memberi. Adapun Allah, apa saja yang kita minta, mau sembuh, mau sukses anaknya dalam belajar, mau istrinya sehat, mau suaminya sukses dalam bekerja, murah rezeki anaknya, mau anaknya naik kelas, apa saja kebutuhan. Dalam segala kehidupan kita, Allah mampu memberikan. Adapun selain Allah tidak mampu memberikan apa-apa kepada kita. Karena semua yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Kesehatan milik Allah. Yang anehnya kemarin ribut batu-batu ajaib kemarin itu ya. Anak itu sendiri sakit, bukan batunya yang ngobati siapa? Dibawa ke dokter. Itulah ini muslimin akidahnya sangat jauh sehingga percaya kepada batu benda mati sekalipun. Itu bertentangan dengan apa tadi? Nama Allah Al-Hayy. Jangan minta kepada benda mati atau makhluk yang telah mati atau makhluk yang akan mati atau makhluk yang telah mati. Jangan minta, nggak ada itu, nggak memiliki kekuatan apa-apa dia. Yang memiliki semuanya itu adalah Allah. Kemudian bahwa semua yang di bumi ini adalah milik Allah, di langit juga begitu, rezeki apapun saja hanya milik Allah, kesehatan. Ya, maka kita minta kepada Allah, bukan milik selain Allah. Kemudian, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa Tidak seorang pun mampu memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Ini artinya apa? Kan ada pula orang-orang musyrik itu berdalil. Ini sebutkan Allah. Ini haula syafa'una indallah. Orang-orang musyrik dahulu di masa jahiliyah mereka itu menjadikan perantara eh, patung-patung oh, lambang dari orang-orang soleh mereka itu atau orang-orang soleh mereka itu sebagai katanya itu pemberi syafaat menurut kami di sisi Allah. Haulai syafa'una indallah. Mereka ini adalah yang memberi syafaat di sisi Allah kata mereka. Ini disebutkan oleh Allah ini dalam ayat lain wa ma na'buduhum illa likaribuna ilallah. Kami tidak menyembah mereka ini agar mereka didekatkan kepada Allah. Orang-orang musyrik berpendapat begini katanya, kami ini kan penuh dosa. Ini kan penuh dosa, jadi permintaan kami tidak layak dikabulkan Allah karena kami orang bergumul dosa. Maka oleh sebab itu kami opor doa kami ini kepada orang yang secara zahir dia ini orang soleh, dialah yang mendoakan kami kepada Allah. Ini kesyirikan dilakukan oleh orang-orang di masa jahili, jahiliyah. Jadi dia mengantar penentara, ini syafaat, memberi syafaat katanya. Sebetulnya ini adalah perbuatan syirik. Disebutkan oleh Allah jadi mereka itu beralasan kami tidak menyembah mereka kata orang musyrik itu illa liyukarribuna ilallah. Tujuannya agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah katanya. Inilah perbuatan syirik. Kenapa? Karena Allah tidak hanya mengabulkan doa orang yang berdosa pun dikabulkan. Doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadani fa inni qarib. Jika ada hambaku bertanya tentang kepadamu, aku ini sangat dekat. Tidak ada khusus yang dikabulkan doa itu orang-orang soleh saja tidak. Bahkan orang kafir pun dikabulkan doanya. Orang musyrik saja dikabulkan doanya oleh Allah. Wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahuddin falaman najam ilal bari faidahum yusyrikun. Jadi ketika orang-orang musyrik dahulu di masa jahiliyah itu mereka kalau uh, di dalam menaiki kapal, kapal ya di belayar, di tengah laut datang ombak besar yang menenggelamkan. Ketika itu mereka tidak berdoa lagi kecuali kepada Allah. Ikhlas doa kepada Allah. Lalu Allah menyelamatkan mereka karena ikhlas doa mereka ini. Karena mereka tidak berdoa kepada patung-patung atau wali-wali atau sesembahan selain Allah. Langsung ikhlas. Da'a Allah mukhlisin kata Allah di sini. Mereka betul-betul berdoa ikhlas kepada Allah. Falamma najam ilal bar, tak kala mereka itu selamat dari ancaman tenggelam tadi, ombak besar atau badai tadi, faedahum yusyrikun. Kembali melakukan syirik. Jadi doa yang ikhlas itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berdosa, kita bertobat kepada Allah, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap doa yang makbul itu adalah doa yang punya sorban, pakaian putih, jenggotnya panjang enggak? Belum tahu. Allah mengabulkan doa semua hambanya. Jadi enggak ada istilahnya kita enggak dikenal Allah enggak. Kan ada di mereka mengkiaskan kepada manusia. Kalau seorang bupati mau membantu rakyat biasa kan harus lewat bawahannya. Kenapa bupati butuh itu? Karena bupati nggak tahu keadaan orang yang dibantu ini. Ini orang ini berhak nak bantu langsung ya kan? Tanda bantu langsung. Benar-benar miskin atau tidak? Yang beritahu ini siapa? Pak Lu, Pak Lurah. Tapi Allah apakah perlu diberitahu seperti itu? Tidak. Allah alamul ghuyub. Mengetahui semua yang gaib. Gak sedikit pun tersembunyi di sisi Allah. Makhluk butuh kepada perantara karena dia tidak mengetahui yang gaib. Adapun Allah mengetahui semua keadaan hambanya. Tidak boleh dikiaskan dengan makhluk. Jadi bupati baru bisa memberikan bantuan kepada rakyat miskin ini harus ada laporan dari e, lurahnya benar-benar miskin pokoknya. Kan itu butuh bantuan. Ini wasito namanya menurut mereka. Nah, ini dilakukan karena memang bupati nggak tahu yang gaib. Adapun Allah nggak perlu diberitahu oleh siapapun, nggak perlu perantara-perantara dalam berdoa kepada Allah. Minta langsung kepada Allah. Allah, akan kabulkan. Bahkan orang yang mengambil perantara itulah yang tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah karena dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala wala tad'u ma'allahi ahada jangan engkau berdoa ya, menyeru selain Allah seorang pun wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada jadi ini bahwa kita katakan bahwa seorang memberi syafaat itu tidak akan bisa kecuali dengan izin Allah. Hatta para nabi, nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam nanti di pada syafaatul kubro, syafaat yang sangat besar pada hari padang mahsyar, itu bukan Rasulullah langsung meminta diberi syafaat tidak. Ketika itu dikisah pada masyar nanti disebutkan dalam hadis manusia dalam keadaan keluh kesah yang mana disebutkan ada yang ditenggelamkan oleh peluh keringatnya sendiri sampai pinggangnya ada perutnya sampai ditenggelamkan ada yang ditenggelamkan lalu orang datang kepada para ambia ulul azmi para nabi yang ulul azmi datang kepada siapa Nuh ini berdoa kepada Nuh wahai Nuh ini ala taro manah nufihi ini jadi dia bukan mengatakan ya Nuh berilah kami syafaat enggak. Mereka mengatakan pergilah kepada Tuhanmu, doakan agar Allah cepat berikan keputusan. Bukan dia katakan ya Nuh berilah kami syafaat enggak. Karena syafaat itu ala syafaat ala lillahi syafaatu jamia Dalam Al-Quran disebutkan bahwa milik Allah semua syafaat itu. Jadi seseorang pun enggak bisa beri syafaat kecuali dengan izin Allah. Jadi bagaimana kita meminta syafaat itu kepada Allah? Ya Allah, syafi' nabiya kafiya. Ya Allah berilah syafaat nabiku padamu, eh, padaku. Jadi nas'aluka syafaatan nabi. Ya Allah kami meminta syafaat nabimu. Iya. Kan ada pula orang itu mengatakan, kan sudah diberikan kepada nabi, maka nabi berhak memberikan pada siapa saja. Tidak. Karena ini dalam ayat tadi sebutkan La ini man dzalladzi yashfa'u illa bi'izni. Tidak seorang pun mampu memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Sampai dalam kisah di padang masyar itu terakhir pada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW bersujud. Ini bersujud lama, lalu memuji Allah dengan sujud yang panjang, lalu baru Allah katakan angkat irfa arasak wasal tu'ta wasyafi' syafa. Was, uh, ini. Kemudian angkatlah palamu, kemudian mintalah engkau akan diberi kata Allah dan mintalah syafaat engkau akan diberi syafaat. Jadi Rasulullah SAW tidak langsung memberi syafaat, tapi dia dulu meminta kepada Allah Allah. Dan Rasulullah SAW itu bisa memberi syafaat itu kepada orang yang diridhai oleh Allah. Wala yasfa'una illa liman irtada. Tidak bisa memberi syafaat kecuali orang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah SAW tidak bisa memberi syafaat kepada pamannya Abu Talib supaya dikeluarkan dari neraka, hanya meringankan. Ya, tidak beri syafaat kecuali pada orang ahli tauhid. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jadi syafaat itu milik Allah semuanya. Oleh sebab itu Allah katakan tidak akan bisa memberi syafaat man dzalladzi illa bi ini hanya dengan izin Allah. Artinya apa? Semua syafaat itu milik Allah. Kita minta syafaat Rasulullah melalui Allah. Jadi ini tentang syafaat karena di antara hujah juga orang-orang musyrikun dulu haula'i syufa'auna indallah. Jadi mereka katakan sembah-sembahan itu adalah syaf yang akan memberi syafaat kami di sisi Allah kata mereka. Allah katakan, "Man dzalladzi yashfa'u illa bi idni." Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Ini keikhlasan dalam beribadah. beribadah. Kemudian ya'lamu ma ma ma ma, ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Para ulama mufassirin mengatakan ma baina aidihim apa yang telah berlalu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala wa ma khalfahum apa yang akan terjadi maka Allah tahu makana wa ma lam yakun ini laukana kaifa yakun jadi Allah tahu apa yang telah ada apa yang akan terjadi apa yang belum terjadi bagaimana kejadiannya Allah tahu jadi ilmu Allah artinya apa alim kulisyai Allah tuh maha tahu dengan segala sesuatu karena keluasan ilmu Allah, Allah mengetahui kebutuhan kita. Allah mengetahui bahasa kita. Walaupun kita berdoa di dalam hati, Allah pun mengetahui. Kita berdoa dengan berbagai bahasa, Allah mengetahui. Ada apa selain Allah, itu nggak bisa seperti itu. Jangan contoh keluasan ilmu Allah. Ya, sekarang kalau semua kita minta kepada Allah tahu kebutuhan-kebutuhan kita ya kan. Ini meminta anaknya supaya di uh, disembuhkan, ini minta supaya dapat istri lagi, ini meminta supaya ditambah anaknya, ini supaya disarkan suaminya. Semuanya bisa dikabulkan Allah. Tidak salah. Pamanya ini meminta tadi supaya ditambah disembuhkan anaknya lalu istrinya yang ditambah. Enggak. Kalau manusia jangankan 10 orang, tiga orang saja dia jualan itu, Pak gula sekilo, minyak satu setengah gram, eh, setengah kilo umpamanya, bingung dia kan? Adapun Allah nggak pernah yakhtalit, tak akan pernah salah dalam memberi permintaan kita. Ada manusia ilmunya terbatas. Jangankan meminta semua makhluk kepadanya atau 10 orang, tiga orang saja kita contohkan. Ya, kalau dia pembeli umpamanya, Pak saya Ajinomoto tiga bungkus, sabun dua buah, diminta macam-macam, bahkan satu orang saja harus bertanya dia. Tadi apa lagi Pak? Apalagi tadi Pak? Ya kan begitu kan? Ilmunya terbatas. Adapun Allah ilmunya nggak pernah lupa, adapun ilmu manusia disifati dengan ilmu kelu kelupaan. Mintalah kepada zat yang maha tahu, yang tidak akan lupa dengan permintaan kita. Adapun selain Allah lupa dengan permintaan kita. Contohnya, ini seorang pergi ke kiai ya, lalu dikasih uang 50, doakan saya kiai. ini. Lalu besok datang lagi, kiai saya yang datang kemarin, kapan datang sini? Rasanya nah, nggak pernah saya lihat. Padahal sudah nerima amplop 50 ribu dia. dia <laughs> ya kan lupa dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa dengan doa kita. Adapun selain Allah itu lupa. Berlihat lu lupa. Ilmunya tidak luas. Apalagi yang meminta kepada orang yang telah mati. Tidak akan tidak mengetahui lagi dia. Waktu di dunia saja Jangankan yang masih mendengar yang bisa diketahui di hadapannya, kalau meminta tiga orang saja, satu orang India, satu orang Cina, satu orang Indonesia. Kalau yang diminta ini orang Indonesia, yang bisa dikabulkan pendapat siapa saja? Orang Indonesia, orang Cina, kebingungan, kebingungan ya. Ini bahasa apa? Saya nggak tahu ya kan. Apa yang diminta ya nggak tahu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui semua bahasa meminta dengan apa kita. Ini menunjukkan haramnya dan syiriknya kita meminta kepada selain Allah. Mintalah kepada Allah. Oleh sebab itu di sini ya'lamu ma ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah Maha tahu segala kebutuhan kita. Jadi nggak akan pernah salah. Si A meminta supaya anaknya disembuhkan, Allah berikan anaknya yang sembuh. Si A meminta supaya istrinya disembuhkan, istrinya yang sembuh. Si A meminta supaya suaminya disembuhkan, suaminya yang sembuh. Ini anaknya supaya naik kelas, ini anaknya supaya lulus ujian, ini anak diminta ini supaya rezekinya. Nah, ini supaya ditambah istrinya umpamanya. Jadi nggak salah. Ini si A yang minta ditambah istri, lalu si B yang ditambah oleh Allah enggak. Karena Allah mengetahui semua kebutuhan makhluknya dan permintaan ham, hambanya. Adapun selain Allah bersifat apa? Ilmunya pertama tidak tahu. Tidak punya ilmu sebelumnya. Ilmunya itu diajar. Adapun Allah, ilmu Allah adalah mahata tahu. Ini wallahu akhirnya aku membutuhkan Mahatikum, la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang membuat kalian keluar dari perut ibu kalian tidak mengetahui apa-apa. Ini Alamal insana malam ya'lam. Yang mengajarkan manusia, kita ketahui ini baru diajar kita. Dengan proses belajar, mengajar kita baru memiliki ilmu. Adapun ilmu Allah enggak. Kemudian sudah proses belajar mengajar, pun ilmu kita apa? Penuh dengan kelupaan. Jangankan yang lalu-lalu ditanya. Ceramah kita dari awal tadi kalau sekarang ditanya sudah banyak yang lu yang lupa kita. Itulah kemahakuasaan Allah, kemahatahuan Allah. Jadi yang diminta tuh yang maha tahu dengan kebutuhan kita. Ini keluasan ilmu Allah. Jadi, adapun ilmu oleh sebab itu disebut la ya, la yadullu rabbi wa la yansa. Rabbku tidak pernah kata Musa ini tidak sesat dan juga tidak pernah lupa. Allah tidak lupa. Jadi ilmu Allah itu sempurna, maha sempurna. Adapun ilmu makhluk terbatas. Jadi diawali dengan kelupaan, bahkan nanti setelah tua ila artanil umur, nggak tahu apa-apa kita kadang-kadang. Itu ilmu manusia. Adapun ilmu Allah maha tahu. Jadi mintalah kepada zat yang maha tahu dan kebutuhan kita. Jangan minta kepada makhluk selain Allah. Ya. Yang tidak tahu dengan kadang permintaan kita. Kemarin kita minta supaya doa didoakan kita yang sembuh, didoakan supaya istri kita yang bertambah. Bahaya. Marah istri jadinya kan. Nah, inilah oleh sebab itu kita meminta kepada Allah yang maha tahu bukan minta kepada makhluk-makhluk yang ilmunya terba terbatas contoh sekarang kalau wali ini dikubur umpamanya di Madura lalu kita berdoa di sini tahu nggak dia hah Gak bisa dengar dia jangankan di Madura kuburannya di belakang sana aja nggak belum tentu dengar dia walaupun dalam kubur di samping kita belum tentu nggak dengar dia tapi Allah dimanapun kita berdoa Allah mendengar doa kita maha tahu di dalam gua sekalipun, dimanapun kita. Subhanallah. Kenapa kita tidak berdoa kepada Allah? Tidak perlu kita capek-capek ke sana-sana. Di depan kita langsung berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mendengar dan Maha Tahu. Oleh sebab itu, ya'lamu ma Di sini Allah berdalil dengan ilmu yang maha sempurna karena itu dia saja yang berhak diibadati. Jangan beribadah kepada Allah. Contoh umpamanya, kalau seandainya kita beribadah kepada Allah, mau membalas kita umpamanya kita sholat sunat semuanya sudah 10 rakaat umpamanya sholat malam ya kan tapi kalau kita berikan kepada makhluk dapat gak dia memberikan gak tahu dia Allah tahu gak akan pernah luput sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dibalas oleh Allah tahu dengan membalas adapun makhluk enggak ya makhluk gak tahu dia membalas mau balas apa mau dibalas kita pahala kita Ukuran kusyuk kita nggak tahu dia, ikhlas kita nggak tahu dia, tapi Allah tahu ikhlasnya ini sepulannya ikhlas ini, bukan pura-pura dia sholat. Diberi pahala yang besar oleh Allah. Ini pula ini hanya mencari ria saja. Diberi pahala yang cocok oleh Allah. Allah maha tahu. Ada makhluk enggak? Ini kesempurnaan Allah dalam membalas pun demikian. Jadi beribadah kepada Allah yang mampu membalasi apa? Amal ibadah kita dengan ilmunya yang sempurna. Ini dalil yang sangat dalam tentang bahwa wajibnya kita beribadah hanya kepada Allah karena dia mengetahui amal ibadah kita, permintaan kita, dimanapun kita. Adapun selain Allah, kalau kita sholat malam, tidak tahu dia mungkin sedang tidur dia, mungkin sedang ngantuk dia atau apa dia atau dia sudah meninggal. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua ibadah kita, mau semua permintaan kita, dalam sholat kita, ketika sujud kita mengetahui. Oleh sebab itu kata Allah wa tawakal ala hayil ala la alladzi yaraka hina takum wa taqallubaka fis sajidin. Bertawakal kepada zat yang maha hidup, yang tidak akan mati, alladzi la yamut. Yang mengetahui ketika engkau bolak-balik dalam beribadah waktu sujud. Yang mengetahui ketika engkau berdiri dan ketika engkau bersujud. Zat. Oleh sebab itu Allah Maha tahu berapa jumlah ibadah kita, berapa balasan yang berhak kita terima, Allah Maha Tahu dalam balasi segala ibadah kita. Oleh sebab itu, kalau kita beribadah kepada Allah, dia nggak bisa membalas ibadah kita. Mau balas dengan apa dia? Hah? Dia saja mengharap pahala dari Allah, bagaimana pula dia bisa memberi kita pahala? Oleh itu wajib kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Zuhur jam berapa? Jam 45. Kita agak mungkin agak terpacu tadi ya. Cepat mungkin penyampaiannya ya. Kita kembali. Kemudian Dalil berikutnya tentang bahwa Allah yang berhak disembah yaitu firman Allah berikutnya, "Wala bi syai'in min ilmihi." Tidak sedikit pun mereka itu meliputi ilmu Allah. Iya. Ilmu yang kita miliki adalah atas pemberian Allah. Allah Dan ilmu Allah meliputi semua ilmu makhluk. Semua ilmu yang kita miliki adalah atas apa? Pemberian allah. Allah. Ini sudah kita bincangkan tadi bahwa keluasan ilmu Allah itu dalam memberi apa yang kita minta, dalam membalasi ibadah-ibadah kita, maka oleh itu ini hanyalah yang berhak kita ibadati hanya Allah semata. Karena dia yang mengetahui kebutuhan kita, mengetahui membalasi amal ibadah kita. Kemudian wala Nabi bisyai'in min illa bimasya. Kita tidak memiliki ilmu. Karena yang mampu memberi permintaan ya hanya orang yang luas ilmunya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Zat yang luas ilmunya itu Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia sebenarnya kita katakan ilmunya terbatas. Ya, ilmu terbatas. Itu pun diliputi oleh rasa kelupaan dan kadang-kadang malah kembali menjadi pikun, tidak tahu apa-apa. Ini Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan kesempurnaan ilmunya atas bahwa dia saja yang berhak untuk diibadati. Berikut wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kemudian Allah sebutkan tentang keluasan kursinya yang meliputi langit dan bumi. Dalam ringkasan ayat ini, dalam pemaham, eh, penjabaran ayat ini Allah ingin membuktikan tentang dalil keesaannya dalam beribadah bahwa dia saja yang berhak disembah yaitu menunjukkan tentang keluasan milik Allah. Kursi Allah saja itu meliputi langit dan bumi. Dan kursi bukanlah makhluk yang terbesar. Makhluk yang terbesar adalah arash. Kalau demikian luasnya kekuasaan Allah, tentu kita di sini mengagungkan Allah itu maha kudratnya dan maha besarnya Allah. Yang mana kursinya meliputi langit dan bumi dan maha kayanya Allah. Oleh sebab itu kita hanya pantas beribadah kepada zat yang maha kaya, yang maha kuasa ini saja. Yang mana kursinya Kadang-kadang orang kan tak salut dengan seseorang itu karena luasnya kekuasaannya ya kan, luasnya pemerintahannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi, kursinya saja sudah meliputi langit dan bumi. Dan aras lebih besar daripada kursi. sebutkan dalam sebuah athar, ini hadis ini eh, ada yang menghasarkan menyebutkan bahwa tiadalah perumpamaan kursi dengan aras kecuali bagaikan kalung yang dilemparkan di tengah padang yang luas. Dan tiadalah perumpamaan di perbandingan antara kursi dengan aras, eh, perbandingan antara eh, tiadalah perbandingan antara langit dan bumi dengan kursi kecuali perbandingan antara sebuah kalung kecil yang dilemparkan di tengah padang yang luas. Betapa luasnya padang tadi itu merupakan kursi. Kalung yang kecil ini adalah langit dan bumi. Tiada lagi perbandingan antara kursi dan aras kecuali seperti perbandingan antara bumi dengan kursi tadi. Itu sangat kecil sekali. Aras adalah makhluk yang paling besar dan makhluk yang paling tinggi. Ini menunjukkan tentang keluasan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengenal begitu besarnya kekuasaan Allah, apa yang ada di alam ini ciptakan Allah. Allah Maha Kuasa. Tentu yang berhak kita ibadati hanyalah Allah yang mampu memberi apa yang segala kita minta. Adapun selain Allah, apabila kita minta, dia sendiri tidak punya. Bagaimana pula kita meminta kepadanya? Jadi di sini mengagungkan Allah dalam ibadah kita, mengikhlaskan kita dari segi kebesaran kekuasaan Allah itu sendiri. Maha luas kekuasaan Allah. Yang mana kursi Allah saja meliputi langit dan bumi. Kemudian wala tidak merasa Allah itu tidak merasa, tidak melemahkan Allah menjaga keduanya menjaga langit dan bumi ini inilah kesempurnaan Allah adapun makhluk jangankan untuk menjaga langit dan bumi atau segala isinya menjaga harta yang dimilikinya saja perlu menyewa satpam dialah yang melahan langit dan bumi ini agar tidak jatuh kita coba bayangkan sekarang. sanggupkah bapak-bapak megang air ini begini satu jam? Gimana kudrat kita? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur semua alam, yang menahan lagi demi agar tidak hancur. Allah menahan dengan kudratnya yang maha kuasa. nggak pernah letih. Oh ma sana min lugu, kata Allah. Tidak kami ini tidak pernah, aku nggak pernah ditimpa oleh rasa capek kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk contohnya sekarang ya kan yang kemarin saja ponari itu karena banyak pasien akhirnya dia yang jatuh sakit. Kalau Allah Subhanahu wa taala banyaknya permintaan makhluk nggak pernah Allah sibuk. Tidak melemahkan Allah. Menjaga langit dan bumi. Mengatur semua rezeki kita berapa makhluk sekarang. Coba bayangkan. Kita lihat kalau kita mau ikan di lautan berapa jenisnya? Gak terhitung jenis ikan. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Makanannya apa? Pepohonan yang ada di seling kita sayur mayur, banyak macamnya. Tumbuh-tumbuhan, kekuasaan Allah semuanya. Apalagi jika kita merenung tanda kekuasaan di Allah pada diri kita. Wa fi ampusikum apala tubsirun. Pada diri kalian apakah tidak kalian perhatikan tentang kekuasaan Allah tersebut? Ini agar agak kita santai, kita renungkan satu di antara salah satu ciptaan Allah dalam diri kita. Suatu rahmat Allah memberi kita gigi. Ya enggak? Coba kalau gigi tumbuh seperti rambut. ah, gimana kira-kira? Kalau gigi tumbuh seperti rambut, kenapa gigi sampai tertentu tidak tumbuh lagi? Coba kalau dia panjang seperti rambut, tambah semakin hari semakin hari, akan ada namanya apa? Pangkas gigi. gigi. Bagi yang terlambat memangkas gigi, apa akibatnya? Hah? Semua orang akan lari dari rumah melihat dia kan? Karena giginya panjang begitu. Mulutnya terbuka, diisi oleh gigi semua. Subhanallah. tidak kita renungkan bakal uh, yang menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Nikmat Allah gigi saja. Jadi semua sudah diatur Allah, Maha bijaksana. Gigi sampai batas tentu terbengki di situ. Ya kan? Lalu nggak panjang lagi. Demikian pula bulu mata kita. Coba kalau bulu mata kita seperti rambut, panjang-panjang panjang, bangun tidur nggak bisa ngelihat kita. Subhanallah. Oleh sebab itu banyak dari mahasiswa fakultas kedokteran mereka itu apa namanya e, menjalankan perintah agama ya e, dekat senang pelajari agama kenapa karena mereka melihat kekuasaan Allah yang sangat luar biasa dalam diri manusia ini contohnya saja gigi tadi kita buktikan Allah subhanahu wa taala menciptakan dengan ini maha bijaksana lidah pernah nggak kita merasakan nikmat lidah lidah masuk air teh, rasa air teh, masuk air sirup, rasa air sirup, masuk air putih, rasa air putih. Bisa membedakan rasa yang luar biasa. Masuk buah-buahan, mangga, nanas, jeruk, dibedakan oleh lidah. Subhanallah, hanya daging yang begini bentuknya. Ajib nggak? Heran nggak kita? Jangankan nasi saja dibedakan. Oh ini nasinya, berasnya ini, ini berasnya ini. Beda kan? Subhanallah luar biasa lidah diberi oleh Allah Subhanahu Bisa membedakan antara kentang, antara kentaki, antara daging, ayam yang semuanya dibedakan oleh lidah yang luar biasa. Ajib. Sungguh besar kekuasaan Allah pada diri kita, lidah. Coba kalau dicabut oleh Allah nikmat lidah, nggak punya rasa. Jangankan minum air teh, Ya. Makan kacang, makan pasir sama aja ya kan? Makan nasi, makan pasir sama aja karena rasa lidah sudah tidak a ah? Jangankan air seni dengan air teh sama aja diminum rasanya. Subhanallah, ini nikmat Allah yang sangat azim. Apakah kita tidak beribadah kepada Allah? Tidak kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Jangankan kita bicara dengan nikmat yang banyak dan banyak lagi. Lidah ini fungsi nikmat di dunia ini terletak pada lidah ini di antaranya. Coba kalau tidak ada lidah, nggak ada artinya bapak capek-capek cari rezeki lagi. Ya kan? Minum air got sama aja minum air kopi. Karena lidah sudah tidak ada rasa. Tapi berkat nikmat yang azim diberikan Allah kepada kita. Makanan dari jenis apa saja bisa dibedakan oleh lidah kita. Sayur dari jenis apa saja Subhanallah. Sampai kerupuk. Apapun saya kita makan ini kerupuk. Apa namanya? Ikan. Ini kerupuk dari kulit babi, eh, dari kulit sapi. Dibedakan lidah kita. Subhanallah. Ajib. Nikmat yang azim. Lidah. Lidah. Pernahkah kita merenungkan nikmatnya? Sungguh besar kita Allah. Dan banyak lagi, banyak lagi. Apalagi hidung kita, telinga kita. Telinga kalau seandainya tidak ada zat yang menolak semut akan bikin sarang di lubang telinga kita ini. Oleh sebab itu, dikatakan oleh para ahli kedokteran, kenapa semut nggak bisa bikin sarang di telinga kita atau serangga? Karena Allah telah berikan suatu zat dalam telinga ini yang tidak menghidup serangga di dalamnya. Coba kalau tidak ada zat itu, semut akan bikin sarang di dalam teli telinga kita. Dan banyak-banyak lagi nikmat Allah. Mata tidak bisa kita hitung. Sendi-sendi ini. Coba sendi-sendi tidak ada. Tangan kita begini saja. Mau ngambil air gimana? Mau pegang duit bagaimana? Gak bisa kita. Coba dijadikan tangan kita begini oleh Allah tidak ada sendi-sendi ini. Tanpa ada ini, ensel-ensel ini. Begini aja bentuk semua. Berjalan pun gak bisa kita. Subhanallah. Hikmah yang luar biasa. Wa fi anfusikum apala sirun kata Allah. Dalam diri kalian tidak kalian perhatikan. Nah ini yang berbuat seperti ini siapa? Hanya zat Allah yang maha bijaksana. Hanya pantas kalian ibadah itu hanya kepada Allah. Oleh sebab itu dari dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan Ya ayuhan nas rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian menjadi orang bertakwa. Artinya apa? Nenek moyang kalian yang soleh-soleh itu juga diciptakan kepada seperti kalian itu. Jangan beribadah kepada mereka. Orang-orang soleh yang sebelum kalian itu seperti kalian itu. Alladhi khalaqakum waladina min qablikum. Mereka itu makhluk seperti kalian. Beribadah kepada Allah. Ya ayuhan nasu'budu rabbakum walladhi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Rob yang telah menciptakan kalian. Walladina min qablikum dan orang-orang sebelum kalian, siapapun mereka, orang soleh kah, orang toleh semuanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil kita. Di dalam ayat ini terdapat tanda kebesaran Allah. Allah tidak merasa lemah dalam menjaga apa yang ada di bumi ini. Adapun makhluk sangat lemah sekali. Jangankan untuk memberi kebutuhan orang lain, memenuhi kebutuhan dia sendiri saja dia tidak mampu. Kenapa kita minta kepada makhluk yang sama seperti kita? Kenapa kita beribadah kepada selain makhluk? Kepada selain Allah. Ya. Kemudian Al-Ali Al-Azim karena waktu sudah ini berapa menit lagi akan adzan. Barangkali insyaallah pertanyaan-pertanyaan habis zuhur. Al-Ali zat yang maha tinggi. Zat yang maha tinggi di sini Allah memiliki zatnya yang maha tinggi. Zat Allah berada di atas arash. Ada orang berpikiran bahwa zat Allah di setiap tempat katanya. Dengan dalil apa? Wa huwa ma'akum aina kuntum katanya. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini bukan dengan zatnya Allah bersama kita, tapi Allah bersama kita dengan ilmu dan pengawasannya. Sifat rububiyah Allah. Bukan dengan zatnya. Kalau dengan zatnya, berarti Allah ada di mana-mana bersama kita dalam masjid. Dengan zatnya tidak. Oleh sebab itu, innallaha ma'ana, kata Rasulullah ketika Abu Bakar mengatakan, ini lah taza Allah ma'ana sebenarnya dalam surah At-Taubah ketika Rasulullah mengatakan jangan engkau bersedih sungguhnya Allah bersama kita bersama kita maksud oleh Rasulullah SAW itu bukan berarti zat Allah dalam gua tidak tapi pertolongan Allah bersama kita kalau diartikan Allah berada setiap tempat dengan zatnya dia juga bersama orang kafir tidak ada artinya Allah ma'ana kalau dikhususkan zat Allah hanya bersama Nabi dan tidak bersama orang kafir Berarti zat Allah itu memiliki apa? Ukuran tertentu. Berarti gua lebih besar daripada zat Allah. Zat Allah ini batil. Keyakinan seperti ini. Yang mengatakan bahwa Allah dengan zatnya setiap tempat. Tapi Allah itu bersama makhluknya adalah ma'iyatullah dengan makhluk itu ada dua. Ma'iyama wa huwa ma'akum aina kuntum. Allah bersama kita itu dengan pengawasan. Ilmunya, pertolongannya dan segala yang meliputi sifat-sifat rububiyah Allah. Ma'iyah khasah kebersamaan Allah dengan makhluknya yang soleh itu adalah al-aun, pertolongan, ta'yid, wa nasr, bantuan. Inilah yang dikatakan innallaha ma'ana. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya Allah bersama kita, itu dengan pertolongannya. Allah akan menolong kita, kata Rasulullah SAW. Ini demikian pula dalam ayat-ayat yang lainnya. Di antara dalil yang mudah agar kita mengatakan bahwa Allah dengan zatnya di atas tempat yang maha tinggi, di atas aras, adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalil ini sudah kita tahu semua, tidak repot-repot kita. Kalau seandainya Allah berada di, di, di bumi ini zatnya, tentu Rasulullah tidak ada perlu Isra Mi'raj. Tapi dalam peristiwa Isra Mi'raj Allah Rasulullah SAW naik dari langit ke langit tertentu sampai ke langit, di atas langit yang ketujuh di sana Allah, eh, Rasulullah SAW langsung menerima perintah solat dari Allah secara langsung. Ini menunjukkan bahwa Allah berada pada di tempat yang dan dalil-dalil banyak sekali. Sabi isma Allah, ala. Bertasbihlah ke ya Rabbmu yang maha tinggi. Jadi Allah itu tidak ada satu pemakhluk lebih tinggi dari Allah. Allah lah yang maha tinggi, baik zat ataupun kudrat dan sebagainya. Kemudian Al-Ali Al-Azim. Al-Azim juga maha besar dan kebesaran Allah ini telah kita gambarkan tadi baik secara perintah maupun zat Allah maha agung, maha besar. Tiada yang sebanding dengan zat Allah. Allah maha sempurna. Keagungan Allah itu maha sempurna dalam sifatnya, dalam zatnya, dalam perbuatannya. Eh, barangkali demikian saja penjelasan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat kita ambil manfaatnya bagi kami yang menyampaikan juga bagi para uh, kaum muslimin dan muslimat. Mohon maaf atas mungkin agak cepat juga kembali ya tadi ya. Terburu-buru lagi ya. Ya memang situlah kelimaan kami bahwa sentiasa kadang-kadang ini dalam menyampaikan terlalu cepat barangkali. Eh, atas kekurangan ini kami mohon maaf. Demikian saja wabillahi taufiq billah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.